العلم والتعلم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع ومن الفتوى والمنو والرسوخ وصائح الجسد والروح وتوبة النسوح ندي توبة الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا لار الحبيب علي بن السقاف السقاف جعفر السقاف مهدي بن صالح شوق بن سالم سيدي الوالد عبد الله السقاف وسليم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الهدار ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعبد الله في هذا المسجد وحضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المحل ان الله تغشر المغفرة من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله نفعنا بعدنا آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahabul bilad paling dicintainya lokasi daerah ilallahi terhadap Allah masajidua ah, masjid-masjidnya bilad Pasuruan ini yang paling disenangi bukan alun-alunnya oleh Allah Yang paling dicintai oleh Allah bukan pasarnya, bukan gedungnya, bukan kantor pemerintahannya Tapi yang paling disenangi adalah masjidnya wa abghadul bilad paling dibencinya lokasi daerah ilallah terhadap Allah aswaquha pasar-pasarnya bilad Pasuruan ini paling dibenci tempat oleh Allah yaitu pa pasar. Cuma Orang kok jarang pergi ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sepi, tapi tempat yang paling dibenci oleh Allah kok banyak. Belum subuh berangkat, sholatnya di mana kalau di pasar itu Pak? Karena itu, jangan sering-sering masuk pasar. Kalau masuk karena ada perlu, kalau iktikaf bukan di pasar, ada di masjid. Kenapa masjid dikatakan tempat yang paling bagus? Karena masjid dibangun untuk ibadah. Masjid itu dibangun untuk ibadah di masjid ada salat jamaah di masjid ada salat jumaah di masjid ada majlis taklim di masjid ada iktikaf orang yang berzikir di masjid enggak ada warung kopi di masjid enggak ada toko di masjid enggak ada jual beli di masjid enggak ada main sekak karena itu menjadi tempat yang paling baik di atas bumi, yang paling dicintai oleh Allah di atas bumi. Kalau pasar dibangun ada urusan don, karena itu di pasar ada toko, di pasar ada jual beli, di pasar ada meracangan, di pasar ada warung. Enggak ada di pasar ada sholat Jumat di pasar ada orang darusan, di pasar ada majelis taklim gak ada. Urusan dunia ono di pasar. Malah di sana ada tipu menipu, ada sumpah palsu, ada orang gak jujur, malah banyak preman, tempat ngatu betik, tempat orang mabuk, tempat pelacur. Hah? Karena itu menjadi tempat yang dibenci oleh Allah. Masjid ini penting ya. Masjid ini hatinya daerah. Wong Sungi, daerah Sungi ini jantungnya itu masjid. Itu siapa rame itu? Ibu-ibu jangan boleh rame itu, ditegur itu yang ngomong-ngomong sendiri pancet eh. Hah? Jantungnya daerah itu adalah masjid Tapi untuk urusan agama Kalau masjidnya sepi Jarang orang yang masuk Sakit dah orang situ Agamanya sakit Akhlak anak mudanya orang-orangnya nggak taat sama Allah. Tapi kalau makmur, masya Allah, yang sholat penuh setiap waktu, yang baca Quran banyak, sehat agamanya orang situ. Jadi sampean kalau mau masuk daerah, masuk sungi, telat masjid, eh. loh kok akeh telat EBT? Bisa. Kok sawangan dok? Oh, berarti gak cinta masjid orang tidak senang masjid orang sini. Lihat Berarti orang sini tidak baik. Banyak nggak baik. Tapi Masya Allah bersih masjidnya. Walaupun masjidnya itu bukan megah tapi bersih. Bagus. Yang sholat baik. Qurannya tidak karat-karit. Teratur. Oh Masya Allah. Orang sini berarti cinta dengan mas. Iya. Masjid. Jantung itu jantung. Jadi nggak usah soro-soro untuk menilai agamanya seorang di satu daerah, kelihatan masjidnya sudah bisa kelihatan. Ah. Karena itu yang sering pergi masjid. Pergi masjid ini adalah lambang daripada iman jika untuk ibadah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi" man amana billahi wal yaumil akhir hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga dikatakan idza raaitumur rajula ya'dul masjid fashhabil iman. Jika kamu tadi itu melihat orang selalu pergi mondar mandir ke masjid, untuk ibadah, maka nyatakan, saksikan orang itu adalah orang yang mantap imannya. Bukan pergi ke masjid cari sandal baru. Pergi ke masjid untuk ibadah. Itu adalah lambang iman. Memang cinta masjid ini nggak gampang, Pak. Ada orang tua jalannya pakai tungket agak jauh rumahnya istiqomah sholat berjamaah ke masjid ada orang sehat uh, kalau bal-balan satu jam setengah, setengah itu kuat cuma kakinya berangkat ke masjid padahal tetangga dengan masjid cuma empat langkah sampai ke masjid nggak sholat berjamaah di masjid berarti orang yang tua tadi itu rumahnya jauh, imannya lebih kuat daripada yang tetangga masjid nggak sholat ada di masjid. Walaupun yang tetangga masjid badannya lebih kuat, belum tentu bisa ke masjid. Kenapa? Yang masjid itu hanya tapi adalah i, iman. Hadirin sekalian rahmati Allah, masjid ini termasuk golongan nanti kumpulkan manusia untuk diadili, berkeringat sampai yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi tujuh orang, tujuh golongan ini dalam keadaan sejuk, aman, senang, bahagia. Kenapa? Dinaungi dengan arsy Allah. Orang-orang istimewa nanti dari kiamat. Semua orang ketakutan, dia aman semua orang kepanasan, dia sejuk. Semua orang bingung, dia tenang. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, orang yang hatinya cinta dengan masjid. Tahu cinta enggak? Enggak pernah telat kalau sholat Kalau nganggur, wes bayang, wes di masjid. Jam setengah tiga, iktikaf ada di masjid kah? orang cinta dengan masjid orang beriman itu kalau ada di masjid seperti burung ada di kebun yang banyak bunganya yang banyak buahnya malas keluar seneng ada di situ pindah ke pohon situ pindah ke pohon sini makan dari buah situ makan buah dari sini itu orang yang beriman masuk masjid seneng baca Quran, nanti sholat, nanti dia dikir, nanti dia iktikaf, terus begitu. Orang munafik itu kalau ada di masjid seperti burung dalam sangkar, dalam kurungan, selalu cari gimana jalan keluarnya. Hah? Nggak. Tahu burung dalam sangkar nggak sampai Belum dari sangkar itu nggak pernah menghadap kiblat. Sing ya apa? Jalan keluarnya. tolak tolak kono, tolak tolak kono. Ada orang masjidnya sudah dibuka, nggak mau masuk masjid. Ada di dalam masjid ternyata mata matane jelalatan non njaba delok kono. Delok kono ini tidak mantep iki wong. Kadang-kadang kepalanya keluar itu burung dari sangkarnya, kakinya keluar. Yang ngono wong kadang-kadang masuk masjid dengan terpaksa Masya Allah antang-antang ada di pagar ada di teras sikirin niku ambil rokokan lah kenapa tidak masuk ke sana ke dalam kemudian anda berzikir kepada Allah subhanallah cik soro ni kata melbu masjid kenapa kakinya kalau masuk masjid kecekluk sampean rematik sampean apalagi kalau sholat jumat oh no aisian khutbah Jumat sik ngerokok nih njaba, cik nemene ambek rokok. Karena itu jangan diterus-teruskan. Terus mandek kok masuk masjid iktikaf udah seminggu sekali itu pun ngenteni komat. Hmm? Baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahabbul kalami ilallah paling bagusnya kalam di sisi Allah arbaun empat Subhanallah pertama Walhamdulillah kedua Wala disukai omongan manusia oleh Allah adalah empat ini. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. La yadurruka, tidak merugikan atau membahayakan kamu, bi ayyihinna dengan yang mana di antara empat ini badak tak kamu mulai. Boleh kamu mulai dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar atau kamu balik Allahu Akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah atau tengah-tengah la ilaha illallah Allahu Akbar alhamdulillah subhanallah wis walak waliin model apa ndak ada masalah itu paling dicintai oleh Allah Allah ya, kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ini pahalanya besar itu disebut al-baqiyatus solihah walatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala berkata sebagian ahli tafsir yang dimaksud al-baqiyatus salihat ya ini bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la an agula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams aku baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar lebih aku cintai bacaan itu kata Nabi daripada memiliki apa yang disinari matahari artinya dunia seisi sisinya keemersi sama kalimat itu. Kata Nabi, senengan kalimat itu. Dikasih istana dengan kalimat itu, senengan kalimat itu. Dikasih bumi sisinya dengan kalimat itu, senengan kalimat itu kata Nabi. Nah kalau sampean dikira rong ewu dengan kalimat itu, senengan rong puluh ewu. Rong ewu kalah. Kalau Nabi seluruh isi dunia dengan kalimat itu, senengan kalimat itu. Hah? Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah, jalan kemudian mendapatkan satu pohon kering. Nabi waktu itu bawa tongkat. Kemudian dipukulkan tongkat itu ke pohon yang kering. Klok-klok semuanya. Apa namanya? Daun-daunnya. Memang kering. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Wa la ilallah, Allah Akbar tusaqid dhunubal abdi kama tasaqatu waraqatu waraqu hadhihi syajarah kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar itu akan melontokkan merontokkan dosa-dosa daripada hamba sebagaimana sekarang ini daun-daun daripada pohon ini berjatuhan karena dipukul dengan tongkat jadi tidak kepingin ngerok ngerontok no dosa baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar rontok sampean dalam hadis yang lain Nabi saw waktu di Isra Mi'rajkan ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim kirim salam sama kita umatnya Muhammad. Ya Muhammad agri li ummatika minni salam wa akhbirhum anna jannah tayyibatu turba azbatul ma. Muhammad kasih tahu umatmu salamku. Sampaikan salamku kepada mereka. Kasih tahu mereka surga itu subur airnya. Wah, hebat. Makmur bah mustawar tawar jernih suruh nanemi di surga ladang-ladangnya suruh nanemi apa tanaman surga wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar tanaman surga yaitu kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai punya saoyot itu satu pohon lah kalau setiap hari 100, berarti 100 pohon kali 10 tahun, hitungan dewi. Kalau satu hari 1000, ya 1000 pohon. Tambah kaya, tambah kaya di surga. Jadi sampai enggak perlu beli bibit untuk nanam ada di surga. Sampai enggak perlu pupui tanamannya, enggak perlu disirami. Kenapa? Tanahnya subur, nggak pakai pupuk airnya makmur Tidak perlu diairi kalau nanem tidak perlu beli bacul nggak perlu beli bibit baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wah punya ladang punya kebun sampai ada di surga sudah diriwayatkan diceritakan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas bahwa jin itu kalau mau bawa sesuatu yang berat supaya enteng maka mereka baca Alhamdulillah, alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar jadi enteng itu jin kalau dia itu akan bawa sesuatu yang berat wong sungi kalau membawa sesuatu yang berat ulubis kuntul balis ulubis kuntul baris aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar insyaallah enteng kata ngangkat remari wapo ayo rombongan ngangkat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha Allah akbar subhanallah nanti dibantu enteng bis kuntul baris iki menungso dari kuntul baris segala yang tidak layak daripada segala yang tidak pan terus pakai kalimat subhanallah kalimat subhanallah itu biasanya diucapkan <clears throat> pada sesuatu yang menakjubkan ketok pemandangan yang bagus subhanallah kelihatan air yang Masya Allah makmur subhanallah ketok duwe ake subhanallah itu melihat segala yang menakjubkan subhanallah subhanallah nah sampean kadang-kadang tidak pakai ingat sama Allah kenapa segala sesuatu itu Allah yang buat pemandangan yang indah nggak mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali karena kehendak Allah bintang-bintang yang bertabaran ada di langit tidak mungkin akan itu terjadi dengan sendirinya kecuali karena diciptakan Allah subhanallah subhanallah gitu sampai anda kelihatan sesuatu lagi yang yang menakjubkan cecah baca subhanallah itu loh Hah? nggak usah cek cek cek cek gitu baca subhanallah Hah? karena tidak mungkin terjadi kecuali karena dengan kehendak Allah setelah itu alhamdulillah memuji Allah itu biasanya diucapkan bagi orang yang mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Badan sehat Alhamdulillah Dapat rezeki Alhamdulillah Makan, minum Alhamdulillah Semuanya Alhamdulillah Kenapa? Itu adalah nikmat dari Allah Tidak mungkin Orang akan bisa mendapatkan nikmat Selain dari Allah Tidak bisa Wa ma bikum min ni'matin Fa minallah Allah tidak ada kenikmatan yang ada pada diri kamu kecuali dari Allah mata kamu dari Allah kupingmu dari Allah cangkemmu mulut kamu dari Allah sampai satu lem ngatur Allah alhamdulillah alhamdulillah mau coba terus ngombe klok klak klak klak klak mangan hai hai hai alhamdulillah alhamdulillah begitu Hah? la ilaha illallah itu adalah modal iman la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah itu kuncinya surga kalau nggak ada la ilaha illallah, yakini Tuhan manusia, Tuhan patung, Tuhan pohon, Tuhan, Tuhan, Tuhan, maka nggak bisa dibuka pintu surga, masuk neraka. Pintu kunci surga adalah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah paling afdolnya, paling utamanya berzikir adalah membaca La ilaha illallah Yusabitullah alladhina amanu bil gaulith Sabit Gaulith sabit adalah bacaan La ilaha illallah Ilahi yas'adul kalimut tayyib Wal amalus salihu yarfa'uh Al kalimut tayyib La ilaha illallah Banyak sekali Nabi pernah berkata begini, La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Allah firman dan hadis Qudsi, berfirman, Qudsi Allah da'u La ilaha illallah hisni, La ilaha illallah itu benteng, bentengku. Benteng. Bentengnya siapa? Allah. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Siapa yang berlindung di dalam bentengku Maka dia dinyatakan aman daripada adabku. Masya Allah Kepingin selamat adab kubur Berlindunglah dengan La ilaha illallah Kepingin selamat daripada adab neraka Berlindunglah dalam benteng La ilaha illallah. Ucapnya terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selamat dunia sampai akhirat. Pernah Nabi SAW juga bersabda, Jadidu imanakum. Jadidu imanakum. Perbaruilah iman-iman kamu. Perbarui iman kah? Ada rumah sudah 10 tahun tidak dicet, rusuh tidak? Kotor tidak? Apalagi kena debu, kena banjir. Perlu diperbarui. Memperbarui rumah gimana? Ya dicet lagi, yang bongkar ditempel lagi. Kemudian kordennya diganti yang baru lagi. Kelihatan pangling. Loh, rumah ini kok bisa begini? Iya memang sudah ditajdid, sudah diperbaharui Iman kita juga begitu Setiap hari kena maksiat Setiap hari ternodai Setiap hari terkotori Maka perbaharui Dengan mengucapkan Jadidu imanakum Perbaru iman kamu Kata Nabi kepada sahabat Wa imanana ya Rasulullah Gimana caranya memperbaharui iman ya Rasul memperbaiki rumah bisa aktsiru min gauli la ilaha illallah memperbaharui iman dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah ah. Allahu akbar kalimat Allahu akbar mengagungkan Allah ya Allah kalau sudah kenal sama Allah cilik apa kecil semuanya. Orang yang sombong karena rumahnya bagus, tanahnya luas. Wah, 100 hektar Ustaz tanahnya, sawahnya hebat. Nah, kepingin tahu itu kecil. Membawa kapal terbang kan. Satu hektar itu sak kotak ini. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin cili cili, cili Lama-lama tidak kelihatan sama sekali. Begitulah manusia semakin dekat kepada Allah, semakin dia mengenal kepada Allah, tambah gitu ini. Segala sesuatu jadi kecil di hadapannya, bahkan nggak kelihatan sama sekali. Kenapa? Karena sudah mengetahui yang maha besar yaitu Allah. Kenapa manusia menganggap mobil itu hebat? Kenapa menganggap duit itu adalah hebat? Kenapa menganggap istana, jabatan itu adalah hebat? karena belum tahu Allahu Akbar, belum tahu Allah yang Maha Besar. Kalau sudah tahu Allah, nggak perlu sama mobil, nggak perlu sama istana, nggak perlu sama jabatan. Mereka akan siap meninggalkan semuanya asal meraih ridho Allah yang maha besar, rahmat Allah yang maha besar, cinta Allah yang maha besar. saya mau tanya sama sampean. Sampean kenal dengan kepala desa 100 kepala desa. Wah, bagus. Kira-kira kalau sudah kenal satu presiden dengan kenal dengan seribu kepala desa, itu mana yang lebih afdol? Satu presiden itu berarti sudah menguasai seluruh kepala desa seluruh negeri. Kan begitu? Ah, kalau sudah kenal sama Allah, antuk apa semuanya dapat dunia, dapat akhirat, dapat surga, dapat rahmat, dapat ridho, dapat semuanya dapat. Nah kalau saya milih kepala desa, tidak milih presiden ya percuma untuknya kamu itu ya kepala desa aja tapi kalau sudah dicintai sama presiden wah kepala desa se Indonesia maka harus cinta kepada anda harus hormat kepada anda kalau sudah dicintai sama Allah maka seluruh alam ini akan cinta kepada anda harus hormat kepada anda karena itu dikatakan Ida ahabballahu abdan nada Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbah kalau Allah itu cinta kepada seorang manusia maka dipanggil Jibril rajanya malaikat ini pemimpinnya malaikat eh Jibril aku Allah cinta sama si fulan kamu cinta ya wajib cinta Jibril fa Jibril Jibril cinta sama orang ini Yaqulu Jibril li ahli sama ya ahli sama inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai penghuni langit, Jibril pengumuman di langit. Eh, penghuni langit Allah itu cinta sama si fulan, kamu harus cinta. Wa yuhibbu alus sama yang ada di langit cinta semuanya. Fawudi alaul gabul fil ard karena sudah dicintai Allah, dicintai ahli langit, maka di bumi Allah taruh gobul diterima semuanya bagi orang itu lek donga diterima kalau ngomong diterima kalau amal diterima kenapa udah dicintai oleh Allah karena itu sampai jangan cari dicintai manusia tok lali ambil pangeran Masya Allah saya itu kadang-kadang bingung dalan ini Iki sopo gambare wong jake temen saiki. Pilihlah saya, pilihlah saya. Apa nih sing tak pilih kok nih? Ya, bingung gak ya? Jake temen. Lu sampean itu loh. Cinta sama saya Abdul Qadir Jilani karena di kampanye no toh. Enggak tanpa kampanye orang itu bisa cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa cinta sama Abdullah Haddad, bisa cinta sama para aulia tanpa kampanye. Kenapa? Karena Allah sudah cinta sama dia. Kan danono wong-wong sing dekek gambar-gambar Kalau kamu tadi itu kepingin dicintai sama makhluk yang taat sama Allah. Kamu harus bisa meraih cintanya Allah kamu sing ndak ndak males Hah? karena itu uh, sebenarnya kalau sudah tahu Allah Akbar Allah Maha Besar cili <laughs> kape cili kape Masya Allah kursi tiga rebutan kursi siji rebutan mau bingung kadang-kadang disanjung itu kursi luar biasa yang ngangkat kursi itu sebenarnya kuli saudara ya DKN sor kursi itu DKN bokongmu kursi itu yang yang naruh kursi itu di bokongnya berarti raja paham tidak sampean berarti itu raja wah kursi jabatan eh DKN bokong itu raja itu Hah? Nah, ini kursi ini dikai bokong lungguk raja itu orang yang jadi raja orang yang jadi istimewa sebenarnya orang yang tidak gila pangkat gila jabatan saudara dikai bokong gape. nah tapi kalau orang menyanjung kursi mengangkat kursi gila jabatan yaitu kelas kuli saudara Loh, kelas kuli bangga. Kuli kan nih, kuli. Hah? Nah, karena itu wis aja koyok bongbong, koyok ngono iku tak beres. Ya, enggak usah lah, yang penting saya gimana jadi orang nomor satu di hadapan Allah. Itu. Saya gimana jadi orang yang paling pangkat di hadapan Allah. Itu. Kenapa? Allah Akbar, Allah yang maha besar. Walaupun saya jadi orang nomor seribu di hadapan manusia. Daripada Nomor satu di hadapan manusia dengan cara yang tidak baik, dia di hadapan Allah menjadi orang yang terakhir, malah orang yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita mengenal kepada Allah. Amin Allahumma amin.